وتصديقا بكتابك واتباعا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه وشوقا إليه تعظيما لحقه وتشريفا له ولكونه أهلا لذلك فتقبله اللهم بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على نوره الذي منه خلقته وأعلي مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجات النبيين وأسألك رضاك والجنة ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تبديل وتغيير واغفر لي ما ارتكبته بفضلك وإحسانك علي إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله إياك نعبد وإياك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 سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وعاته الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن أمته وصل عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأدهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وذيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل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 dada kami mudahkanlah semua urusan kami hapuskanlah seluruh kegalauan dan kesedihan kami Ampunilah dosa-dosa kami Lunaskanlah hutang-hutang kami Perbaikilah semua keadaan kami Wujudkanlah cita-cita kami Terimalah taubat kami Bersihkanlah semua kesalahan kami Menangkanlah hujah kami Sucikanlah lisan kami Hiburlah kesepian kami Sayangilah kami di dalam keterasingan kami Ya Allah Jadikanlah solawat tersebut sebagai cahaya yang bersinar di depan dan di belakang tubuh kami Di samping kanan dan kiri kami Dalam kehidupan dan kematian kami Di kubur dan saat kebangkitan kami Serta menjadi penaung kami di hari kiamat nanti Ya Allah Jadikanlah solawat tersebut sebagai amal yang memberatkan timbangan kebajikan kami dan jadikanlah keberkahannya selalu menyertai kami sehingga kami dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aman, tenang, senang dan bahagia. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari beliau. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari beliau Masukkanlah kami ke tempat di mana beliau berada Sandingkanlah kami di samping beliau Bersama orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan Yaitu para nabi, siddiq, syahid dan orang-orang yang soleh Ya Allah Kami beriman kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam Sedangkan kami belum pernah melihat beliau Oleh karena itu tolong ya Allah Berilah kami kenikmatan dengan memandang wajah beliau Di dunia dan akhirah Ya Allah Jadikanlah hati kami selalu mencintai beliau Pakailah diri kami untuk mengamalkan sunnah beliau Wafatkanlah kami dalam agama beliau Bangkitkanlah kami dalam kelompok beliau yang selamat dan berhasil Ya Allah Jadikanlah rasa cinta di dalam hati kami kepada Nabi Muhammad SAW ini Bermanfaat, bermanfaat bagi kami Di hari saat kekuasaan, harta maupun anak Tidak mendatangkan manfaat Ya Allah Sampaikan kami ke telaga beliau yang suci Dan berilah kami minum dari gelas beliau yang sempurna Ya Allah Jadikan kami agar selalu dapat tinggal di Mekah dan Madinah Ya Allah Kami mohon kepadamu untuk menghadapi semua musuh kami dan diri kami sendiri serta bersandar kepada kemurahanMu semata agar kami menjadi manusia yang baik. Oleh karena itu ya Allah, ya Tuhan kami, jangan serahkan kami kepada selainMu Ya Allah, kami memiliki hubungan dengan Rasul Muhammad SAW. Oleh karena itu jangan jauhkan kami dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di pintumu kami berdiri. Tolong jangan usir kami ya Allah. Hanya kepadamu lah kami mohon. Maka jangan sia-siakan permohonan kami ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami. Berilah kami rasa aman dari semua ketakutan kami. Berilah kami rasa aman dari semua ketakutan kami Terimalah semua amal soleh kami Jadikanlah ketaatan sebagai kesibukan kami Kebaikan sebagai tempat kembali kami Dan kebahagiaan sebagai penutup usia kami Ya Allah berkat salawat ini Jadikan orang tua kami bahagia dunia bahagia akhirah Jadikan pasangan hidup kami bahagia dunia bahagia akhirah Jadikan anak cucu kami bahagia dunia bahagia akhirah Jadikan semua orang yang berbuat baik kepada kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan sahabat-sahabat kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan semua yang mengaminkan doa ini bahagia dunia, bahagia akhirah. Ya Allah, jadikan semua yang hadir di majlis Ar-Raudhah ini baik yang pernah hadir maupun yang akan hadir jadikan semuanya bahagia dunia dunia dan bahagia akhirah ya Allah kami bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu terimalah doa kami ini ya Allah.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 Mohon maaf mulai hari ini saya duduknya di singgah sana. Ini kursi dikasih hadiah sama teman-teman yang hadir di Majlis Ar-Raudhah eh, punya keinginan buatkan kursi buat saya duduk. Soalnya dilihat saya kursinya gonta-ganti nggak ada yang pas. Akhirnya dibuatkan kursi kemarin. Ini sekarang saya pakai belakangnya ada tulisannya Ar-Raudhah. Terima kasih banyak. Ukurannya Pas saya buat silo juga enak ya. ya kanan kiri ini ada pohon-pohon, semoga jenengan merasa seperti ada di taman betulan. Ya, amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kitab <clears throat> Riyadhus Shalihin. Maka mari kita baca dulu Al-Fatihah <clears throat> kepada seorang waliullah yang luar biasa yaitu Imam Nawawi yang nama lengkapnya adalah Yahya bin Syaraf atau bin Syarafuddin An-Nawawi. Al-Fatihah untuk ruh beliau, semoga Allah meletakkan beliau bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin dan semoga kita diberi keberkahan dari keberkahan yang Allah berikan kepada beliau.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 Saya baca Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu muqaddimatul muallif الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الافتكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويجيب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأتوار إلى آخر ما قال رضي الله عنه ini semoga malam hari ini 1 2 3 4 5 lima baris setengah ini bisa kita selesaikan insyaallah ya tapi kalau nggak bisa selesai ya wallahu alam ya ini khatamnya sampai kita jadi kakek-kakek nggak jadi masalah yang penting kita niat baca cari ilmu cari baro barokah e, tolong sonnya dikecilkan lagi masih kekerasan yang di dalam hadirin dimuliakan Allah Imam Nawawi berkata alhamdulillahil wahidil qahhar Segala puji syukur bagi Allah Al-Wahidil Qahar Yang Maha Esa Al-Qahar Yang Maha Memaksa Ekhonya coba dikurangi Al-Qahar Yang Maha Memaksa Al-Aziz Yang Maha Perkasa Al-Ghafar Yang Maha Pengampun Di sini Imam Nawawi memulai mukaddimahnya Dengan menyebutkan Tiga nama Allah Yang sifatnya Jalal dan satu nama Allah yang sifatnya jamal. Al-Wahid, Al-Aziz, eh, Al-Wahid, al Al-Qahar, al aziz al wahid al al qahar al aziz sama al ghafar Yuk kita bahas insyaallah. Sebelum sebelum bahas yang lain. Yang punya handphone, handphonenya di silent. Kemudian kita yang punya lisan, lisannya juga di di silent. Uh, kita uh, niat minta ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat agar ilmu itu turun nomor satu adalah ketenangan ada di diri kita dan di sekitar kita. Semoga Allah memberikan ilmunya kepada kita semua di malam hari ini. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan syukur. Ungkapan rasa syukur. Setelah basmalah kemudian alhamdulillah. Kemarin sudah saya jelaskan keutamaan-keutamaan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Itu disebutkan barang siapa mau tidur baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali insyaallah pencuri tidak akan masuk rumahnya. Insyaallah setan juga tidak akan mengganggunya dan insyaallah dia tidak akan meninggal mendadak. Tidak akan meninggal mendadak. Siapa di sini yang pengen meninggal mendadak coba angkat tangan. Saya rasa tidak ada seorang pun pengen meninggal mendadak. Nah terus kalau tidak mendadak maunya meninggalnya bagaimana? Pakai pemberitahuan terlebih dahulu. Nah meninggal yang pakai pemberitahuan itu meninggal dengan sakit dulu. Nah sakit itu termasuk bagian dari rambu-rambu Anda akan segera meninggal. Jadi pilih mana? Pakai sakit atau enggak pakai sakit? bingung. Bilang pakai sakit nanti keliru, nggak pakai sakit takutnya dada. Lah terus maunya bagaimana? Kalau orang-orang yang soleh dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan sebelum meninggal dunia itu diberitahu oleh malaikat Israel alaihi salam. Memang tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan meninggal dunia. Yang dimaksud tidak tahu kapan akan meninggal dunia itu bukan tidak tahu harinya, tidak tahu jamnya, tetapi dia tidak tahu persis detiknya itu yang keberapa itu nggak ngerti. Kalau harinya bisa tahu, jamnya juga bisa bisa tahu. Kok bisa tahu bagaimana? Karena diberitahu oleh Allah yang Maha tahu. Insya Allah bisa ngerti. E, banyak kan e, Rasulullah SAW juga memberikan isyarat. Pernah ada seorang sahabat Rasulullah menyebut rahimallah, semoga Allah merahmati. Orangnya masih hidup Kok Rasul menyebut semoga Allah merahmati Maka sahabat paham Ini pasti ntar lagi meninggal dunia Ternyata betul nggak lama dia meninggal Meninggal dunia Dan kalau kita lihat dalam kitab Ihya Alamuddin, Itu dalam kitab Mau tentang kematian Di situ diceritakan bagaimana Orang-orang soleh terdahulu Kalau mau meninggal dunia Didatangi malaikat Israel Alaihissalam Kemudian malaikat Israelnya ngomong wahai hamba Allah yang soleh, saya ditugaskan mencabut nyawamu. Lah kamu tuh pengennya dicabut dalam kondisi seperti apa? Ditawari gitu, pengen meninggalnya sholat atau meninggalnya baca al al Ini yang meninggal diberi tahu, nggak mendadak. Nah kalau meninggal mendadak, kebanyakan orang nggak mau. Kalau buat mukmin tuh sebetulnya meninggal mendadak bagus. Gak bagusnya tuh buat yang ditinggal. Kalau ada orang meninggal mendadak, itu yang enggak bagus yang ditinggal, yang ditinggal kaget. Pernah ada orang soleh bersahabat, dua orang soleh ini bersahabat luar biasa. Nah kok tiba-tiba yang satu meninggal mendadak? Bingung yang satu nih, kok saya ditinggal, sedih. Akhirnya mimpi, malam hari ketika tidur mimpi, ketemu dengan temannya yang meninggal tadi. Maka bertanya, bagaimana perlakuan Allah terhadap dirimu di akhirat? Dijawab, Alhamdulillah nikmat luar biasa lu kamu kok meninggal nggak ngomong-ngomong mendadak ini gimana? Jawabannya, saya kok hari itu merasakan uh, jalur langit pas pas cerah, pas enak. Saya minta sama Allah, ya Allah, saya pengen meninggal sekarang. Saya lihat kondisinya lagi enak itu jalur langitnya. Kemudian meninggal sekarang. Buat mukmin enak seperti itu. Persis seperti kita kalau mau pergi kok jalannya pas sepi ya. Terus tak mangkat saiki lho. Berangkat duluan ditinggal. Nah orang-orang yang beriman memang seperti itu, orang-orang yang soleh. Jangan disamakan dengan kita. Kok iso ya? Kok bisa ya seperti itu? Ya bisa. Karena memang hidupnya dibaktikan untuk Allah. Hidupnya dibaktikan untuk kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hidupnya dibaktikan untuk mengurus umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sama Allah pun diberi keistimewaan Keistimewaan Yang keistimewaan itu tidak dimiliki oleh sembarang sembarang orang. Yang ngasih siapa? Allah. Lah yang punya keistimewaan siapa? Allah. Allah mau ngasih siapa? Ya yang Allah pilih. Terserah Allah. Fulan, fulan, fulan dikasih keistimewaan. Bisa, bisa sah saja karena Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Kaya, Allah Maha Hebat, Allah Maha Bisa. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Nah begitu orang-orang soleh terdahulu diberitahu oleh Allah kalau mau meninggal dunia. Pertanyaan saya, kita pengen meninggalnya mendadak atau diberitahu dulu. Diberitahu tapi bukan bukan penyakit gitu ya. Diberitahu mungkin dengan isyarat-isyarat entah mimpi yang jelas dan lain seba, sebagainya. Mau tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Dan insya Allah kalau dibaca itu sebelum tidur semalam nggak akan digoda setan. Lo kita ini melek, nggak tidur saja digoda setan, apalagi waktu tidur. Oh melek sadar, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab An-Nafa'isul Uluyah fil Masail Sufiyah. Manusia yang yang dalam kondisi terjaganya, terjaganya, sadarnya saja masih digoda setan, apalagi ketika dia tidur. Tentunya lebih mudah digoda setan. Makanya mimpi orang yang meleknya itu maksiat, kalau mimpi mimpinya itu tanda tanya, ini mimpi dari setan atau dari malaikat? Lah kebanyakan mimpi mimpi ahli maksiat itu dari setan. Kenapa? Karena ketika terjaga dia sudah biasa nurut sama se setan, makanya ketika tidur dia mudah sekali dibisiki oleh setan. Lah biar kita kalau tidur gak dibisiki setan, dapat mimpi-mimpi yang baik, maka tidur baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Ini ajaran para wali ini bukan ajaran Nabi. Ini bid'ah. Ini bid'ah yang buat para wali, bukan kanjeng Nabi. Ayo. Loh, terus ada orang yang mulai itu kan nggak ada haditnya. Memang nggak ada haditnya. Loh, itu berarti bid'ah. Lelak karepmu. Kamu yang bilang bid'ah. Kalau saya nggak bilang itu bid'ah, itu suatu amal yang hasanah, suatu yang ba baik. Eh, kok bisa? Lawang Nabi aja sudah bilang al ulama warasatul ambia. Para ulama pewaris Nabi. Lah kalau ulama itu bisa buat amalan-amalan seperti itu ya pantas lawang dikasih warisan sama Nabi. Lah kamu bukan ulama yang nggak bisa. Nah, ulama dapat warisan kan punya mobil misalnya, dapat warisan orang kaya gitu, punya mobil ya pantas untuk warisan loh. Lah, warisan siapa? Orang kaya. Ya pantas dia punya. Lah ulama kok bisa tahu rahasia basmalah? Bisa ngajarkan baca 21 kali. Yang ngajari siapa? Ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ngajari kan enggak harus semasa hidupnya saja. Emangnya Nabi setelah meninggal dunia enggak bisa ngajari? Berarti Anda merendahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi cuma bisa mengajari sahabat-sahabatnya, maka kita-kita ini ya rugi toh ya. Enggak oh, hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul ngasih kabar gembira untuk orang-orang yang setelah beliau yang telah meninggal dunia, beliau setelah meninggal dunia, orang-orang yang hidup setelah beliau itu masih bisa diajari oleh beliau. Caranya bagaimana? Di antaranya lewat mimpi mimpi. Makanya Rasul bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Siapa yang bermimpi bertemu aku, betul-betul telah bertemu aku karena sungguh setan tidak bisa menjelma menyerupai diri diriku. Sehingga kalau ada orang tidak mau percaya, ulama diajari kanjeng Nabi, sama saja orang tersebut tidak percaya, Nabi bisa datang dalam mimpi para ulama. Lo terus kalau mengatakan itu kan mimpi. lala mimpi yang mimpi ini ketemu artis lah. Itu mimpi, gak ada arti bunga tidur. Kalau mimpi ketemu Kanjeng Nabi, faqad ra'ani haqqan. Dia telah betul betul-betul melihat aku. Rasul tidak mengatakan itu bunga tidur, itu cuma khayalan. Betul-betul melihat aku artinya betul-betul ketemu Rasul. Lah kalau betul-betul ketemu Rasul terus diajari Rasul ya sama saja dengan diajari Rasul semasa hidup beliau. Bedanya cuma satu. Kalau yang diajarkan Rasul semasa hidup itu boleh diamalkan semua oh orang kadang harus diamalkan orang lain. Tapi kalau yang diajarkan Rasul lewat mimpi para wali, maka wali itu dikhususkan amalan itu untuk dirinya dan orang-orang yang dia ajarkan. Yang lain mau mengamalkan boleh, tapi terutama adalah yang diberi mim, mimpi tersebut. Itu salah satu e, cara Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya setelah beliau meninggal dunia. Ada lagi yang ngomong, lo, mosok setelah meninggal bisa ngajari?" Ini kan pertanyaan aneh ya. Mosok setelah meninggal dunia Rasul bisa ngajari? Dibuktikan sama Rasul ketika Mi'raj, Nabi Ibrahim alaihissalam pun ngajari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Musa aja ngajari Kanjeng Nabi, Wahai Rasul, umatmu nggak kuat loh suruh sholat 50 waktu. Balik-balik ketemu Allah minta keringanan. Nabi Musa Musanya masih hidup atau udah meninggal? Sudah meninggal itu ruh, ruhnya Nabi Musa alaihissalam itu pun minta dan memberi saran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ngomong kepada Rasul ketika Mi'raj ketemu itu kan ngomong, "Wahai Rasul, sampaikan pada umat umatmu salamku." Oh, kita dapat salam semua dari dari Nabi Ibrahim ya. Makanya kita kan disuruh mengucapkan At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa Assalamu alayna wa ala badillahi Terus salawatnya salawat Ibrahim Ya Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim Kita sampai disuruh balas begitu kepada Nabi Ibrahim Karena Nabi Ibrahim itu dari dari alam sana dari alam akhirat udah kirim salam, sampaikan salamku untuk umatmu. Coba bayangkan betapa bahagianya kita dapat ucapan salam dari Nabi Ibrahim alaihissalam padahal kita nggak pernah ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkat siapa? Berkat kita punya Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat resep manjur dari Nabi Ibrahim ngasih bocoran tentang surga. Nabi Ibrahim berkata, sampaikan kepada umatmu, sesungguhnya surga itu tanahnya subur. Jannah itu tanahnya su subur. Ini bocoran dari Nabi Ibrahim alaihissalam tentang alam surgawi, akhirat sana. Tanahnya subur, sekali tanam langsung jadi. Dan tanaman di surga itu benihnya adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Di riwayat yang lain ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Wallahu Akbar. Perintahkan umatmu untuk banyak-banyak membaca zikir tersebut. Nabi Ibrahim dari alam akhirat ngajari kita yang belum lahir. Ngajari kita yang belum lahir. Itu salah satu dalil yang meninggal dunia bisa memberikan ilmu kepada yang masih hidup. Cukup jelas? Nah, tadi itu Bismillahirrahmanirrahim dibaca 21 kali sebelum tidur. Nah, saya, nanti kalau maling masuk, pencuri masuk, bisa enggak? Bisa. Namanya masuk kan bisa-bisa saja. Tapi banyak yang masuk bisa keluar enggak bisa. Banyak itu pencuri masuk rumahnya orang soleh, masuk, bisa masuk, ngambil barang, mau keluar pintunya enggak kelihatan. Muter sampai pagi ini pintunya mana? Bingung dia. Enggak bisa. Lah kenapa? Karena yang punya rumah berlindung pada Allah, rumahnya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada itu Eh, saya pernah dengar cerita Habib Husin Al-Haddad Tegal. Habib Husin bin Muhammad bin Tohir Al-Haddad Tegal dulu tinggalnya di Jombang, meninggal kemudian dimakamkan di Tegal. Kuburnya sampai sekarang diziarahi. Memang kuburnya orang soleh itu diziarahi. Yang nggak mau ziarah kuburnya orang soleh itu aneh. Ya, umat Islam itu disuruh ziarah kuburnya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, apalagi kuburnya khawasul mukminin kalau mukmin biasa saja kita disuruh ziarah, apalagi mukmin yang hu, khusus. Nah, kalau mukmin yang biasa saja kita suruh mengucapkan salam, apalagi mukmin yang yang khusus. Nah, Rasulullah SAW punya cucu namanya Husin bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Disebut Habib karena cucu. Cucu Nabi. Akhir-akhir zaman ini ada orang-orang yang tidak percaya cucu Nabi itu ada. Ada orang-orang yang tidak percaya keturunan Nabi itu ada monggo kerso, nggak percaya boleh, tapi resiko tanggung sendiri. Karena kalau nggak percaya cucu Nabi itu ada, sama saja menganggap keturunan Nabi putus. Sama saja menganggap keturunan Nabi putus. Dan yang menganggap turunan jamin dari laut. Ih saya mau tenggelam, tolong saya. Ya, dipegang tangannya, yo yo yo yo keluar, yo keluar. Ternyata itu pencuri. Malam maling, pagi nggak bisa keluar, lihat halaman itu jadi laut. Lihat halaman itu jadi laut. Sama beliau kemudian dikasih sangu. Yo pulang, ini sangu. Ini halal, ayo pulang. Coba orang soleh terdahulu. Sekarang ada maling dikepruk mati. Ini tidak pencurinya, yo, yo pulang. Ini sangu, ini halal. Ini uang ha, halal, ini kamu kamu pulang. Akhlaknya seperti itu. Karena apa? Ya hidupnya zikir wirid. Mau tidur ya wirid. Lah kita ini mau tidur enggak punya wirid maksek. Ya langsung mak, bahkan bismillah yang paling pendek gak dibaca. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu juga tidak di tidak dibaca. Makanya tidurnya tidak terjaga. Tidurnya tidak terjaga. Ngapunten, seringkali kita kebablasan mungkin karena kita tidurnya tidak terjaga sehingga kita ditemani setan sehingga kuping kita diuyuhi setan. Mohon maaf dikencingi sama se setan. Siapa yang nggak dengar suara azan subuh sampai kebabrasan, itu telinganya dikencingi sama se setan. Lah kalau kencing saya dan jenengan aja aromanya yang gila nih. Aromanya itu sangat sangat sangat sangat sangat sedap ya. Menyengat, sangat tidak enak kan aromanya. Lah kira-kira kencingnya setan tuh aromanya seperti apa? Ya aromanya kan luar biasa sampai-sampai azan subuh aja kita nggak bisa de terdengar. Nauzubillah min zalik. Yuk kita amalkan nanti mau tidur baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 21 kali. Ini saya mundur dulu ya bahas kitab Riyadhus Shalihin mundur dari basmalah eh, biar nanti teman-teman yang pengen apa ikuti kajian, pengen punya VCD-nya itu bisa urut gitu ya, bisa bisa urut. Bismillahirrahmanirrahim ini juga awal dari dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu awalnya bismillahirrahmanirrahim. Rasul menyatakan kulli amrin dibarin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta aw fa huwa ajdam. Kama qala sallallahu setiap hal yang penting dalam urusan agama kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus. Terputus apa? Berkahnya. Berkahnya itu putus. Gak ada barokahnya. Jenengan makan, saya makan. Makannya itu sate. Sate eh, daging, kemudian sate hati, sate buntel. Itu gizi atau enggak gizi itu? gizi, tapi nggak baca bismillah nggak berkah, jadinya ya sakit. Tekanan darah tinggi, kemudian jeglek, stroke. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Barokahnya nggak nggak ada. Makanya biar barokah apa yang kita makan baca bismillah di awalnya. Bismillah ini dibaca di awal itu menjaga agar setan tidak ikut makan. Kalau kita makan nggak baca bismillah, setannya ikut makan. Sehingga pernah seorang sahabat itu makan nggak baca bismillah. Diingatkan sama temannya, baca bismillah. Dia makan terus gak baca bismillah. Menjelang akhir tinggal cuma satu suap dia baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ya, terus ditanya sama Rasulullah SAW Kamu kok begitu kenapa? Bil mana ya? Di, disuruh baca bismillah kok gak mau. Saya ingat sabdanya Rasulullah Kan katanya kalau lupa baca bismillah di awalnya Suruh baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu ketika ingat Nah sengaja saya akhirkan Sebab Rasul kan bilang Kalau siapa yang lupa baca seperti itu nanti siapa yang enggak baca bismillah, setan ikut ma makan. Nah, kalau ketika ingat dia baca bismillah awaluhu wa akhiruhu, setan akan memuntahkan apa yang dia makan. Saya sengaja biar setannya tadi makan dulu, akhirnya muntah-muntah. Jadi saya pengen pengen ganyang setan, saya pengen buat setannya muntah-muntah. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Ini bismillah dibaca penting sekali. Coba kalau kita lihat, mau makan suruh baca bismillah, mau minum suruh baca bismillah, mau tidur suruh baca bismillah, mau hubungan intim suruh baca bismillah. Segala hal yang baik diawali dengan bismillah. Lah kok sekarang ada orang sholat anti bismillah? Kan aneh. Sholat kok anti bismillah? Kalau tidak mau baca dengan keras nggak apa-apa. Ya, masih baca tapi kan pelan. Ini anti. Siapa sholat baca bismillah bid'ah neraka. Nauzubillah min Mendalik makan itu alhamdulillahnya dikeraskan. Alhamdulillahirobbilalamin. Abis itu Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Tujuannya cuma untuk menunjukkan sama orang-orang, aku kira mau coba bismillah. Nah ini solat ngadep Allah atau ngadep ya makmum ini? Ya, solat tuh ngadep Allah Subhanahu wa taala dan bismillahirrahmanirrahim ayah Al Quran, satu ayat dari Al Al-Quran. Dalam madhab syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim, ayah min suratil fatihah. Ayat pembuka surat al Al-Fatihah. Sehingga siapa enggak baca basmalah dalam surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Itu dalam madhab Syafi'i. Kalau dalam madhab yang lain, boleh dibaca secara perlahan lahan, lirih, tidak keras. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bismillah. Pentingnya luar biasa. Nah, kenapa kita kok berat ibadah? Jawabannya sederhana. Nah, kita makan sering lupa baca bismillah, sehingga yang makan bukan ruh kita, yang makan setan sehingga roh kita kurus, setan kita jadi be besar. Karena setannya besar, ketika roh kita kita aja ibadah dipiting sama setannya. Dia diangkat sama setannya di apa itu? Bahasa Indonesia dipiting itu apa? dikempet itu bahasa Indonesia bukan. Dipeluk dengan erat seperti orang gulat loh ya. Orang gulat itu kan di, di tuh dipeluk erat tapi kan lehernya ya. Begitu ya. Ini dipiting nih. Ada bahasa Indonesia-nya enggak? Ada enggak? Hah? Disekap. Lain lagi ya. Udah pokoknya disekap, di, dipeluk dengan erat yang menyakitkan gitu. Sama-sama setan tadi, wah, kita kecil kurus kok. Setannya dikasih makan terus gede, yang enggak bisa apa-apa. Maka diajak sholat abot, diajak zikir abot diajak untuk ibadah abot rohnya kecil setannya be besar tiap hari setannya kita kasih makan caranya makan tidak baca bismillah setan bahagia makanya mulai hari ini yuk kita buat setannya tidak berbahagia biar setannya kurus kita awali dengan baca bismillahirrahmanirrahim masih ingat Nah, masih ingat cerita saya dulu, nih saya ingat ingatkan lagi ya, buat biar sedep-sedep, biar majelisnya semakin sedep. Ada seorang ibu-ibu punya suami. Suaminya itu nakalnya luar biasa. E, ganyangnya luar biasa. Ganyang ini bahasa Indonesia-nya apa? Susah ya Bu ya cari bahasa Indonesia ganyang ya. Pokoknya suka ngerjain istrinya, suka mendolimi istrinya, ya pokoknya hal-hal yang nggak baik. Ganyang, goda sekali, sangat menggoda istrinya. Dia nasihati sama istrinya, Pak, Bapak itu pengajian, zikir. Kalau sekarang mungkin dalam hadir majlis Ar-Raudhah, hadir majlis Ahbabul Mustafa, datang ke sana toh, Pak. Tempatnya Habib Syekh, tempatnya Ustaz Novel. Datang ke sana. Tapi yang namanya suami ini orangnya memang gianya moh, moh. Gak mau, gak mau terus gitu. Tapi karena istri ini penuh semangat ya, selalu ngomong, "Pak, pengajian, pengajian." Lama-lama suaminya ya diomong oh gitu terus ya jengkel. Terus daripada ruwet, daripada apa namanya? diomeli terus, ya wes tak turut ini Ya, sesekali diturutin sama suaminya. Berangkatlah e, suami ini pergi pengajian. Pulang pengajian perilakunya jadi aneh. Bu, ya, minta makan. Siapa? Siap. Senang nih istrinya ini. Alhamdulillah, suamiku mau pergi pengajian. Makan apa, Pak? Nasi putih sama sambal terasi, minta lomboknya 40. Waras atau enggak waras ini? Pulang pengajian kok jadi aneh gini. Udah ibu enggak usah banyak nanya, istri itu kalau nurut sama suami selama to'at surga tempatnya. Ini kan masalah buat sambel. To'at saja kan enggak masuk neraka. Nurut surga orang nurut neraka. Wuh, pinter nih. Ini pulang pengajian sudah mulai pin pinter. Akhirnya dibuatkan sambel 40. Terus makan. Diingatkan sama istrinya, "Pak, jangan lupa baca bismillah." Moh, Bapak dulu kalau enggak pengajian tuh makan masih ele-ele oh ya baca bismillah loh, Pak. Kalau sekarang enggak mau baca bismillah, emoh. Bapak enggak doyan sambel nih, sambelnya super pedes loh, Pak. Lambungnya apa kuat? Wis, dadi wong wedok rasa kakan cerewet. Pokoknya nurut saja selesai, gitu kan? Makan nih. Pedes loh, enggak pernah makan sambel. Sambel terasi lombok 40. Kira-kira gaber atau enggak gaber? Ini gaber nih bahasa Indonesia nya apa nih? Gaber tuh apa kepedesan sampai lah itu gaber. Apa itu bahasa Indonesianya apa itu? Makanya bahasa Indonesia itu miskin ya. Makanya kita perlu mengangkat bahasa Jawa nih ya, biar apa namanya semakin digunakan oleh masa masyarakat. Gaber kepedesan luar biasa. Sama istrinya ditawari air, minum Pak, minum. Nanti minum nanti, makan dulu, minum tuh terakhir. Wow, gak. Sampai habis. gaber gitu kan? Waktu minum dia teriak, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus begitu sampai habis airnya. Istrinya bingung, suamiku kok aneh. Makan gak mau baca bismillah, minum teriak aja saya makan sambil lombok petang puluh. Ben setanku melu mangan. Tak waca orang mau coba bismillah, saya tidak baca bismillah. Biar setannya ikut makan. Aku kepedesan, setanku melu kepedesan. Giliran minum saya baca bismillah, syukur aku iso ilang setan itu tetap gaber. <laughs> ini akal-akalan ini. Ini memang akal-akalannya apa namanya? orang. Ya tersenyum. Saya yakin malaikat juga senyum ya kan? Karena niatnya apa? Niat ngajar sih setan. Ini bukan bid'ah, ini niru sahabat yang ngajar setan di depannya Rasulullah. Saya pengen buat setan muntah-muntah ya Rasulullah. Ya tidak, dia meneladani para para sahabat. Baca bismillah. Sehingga pernah ada seorang wanita di zaman dahulu wanita yang solihah, hidupnya tuh titik-titik Bismillah, ambil gelas Bismillahirrahmanirrahim, narokkan gelas Bismillahirrahmanirrahim, pakai sandal Bismillahirrahmanirrahim, lepas sandal Bismillahirrahmanirrahim, pakai baju baca Bismillah, duduk baca Bismillah, ini ngambil ngambil nasi gitu ya, baca Bismillah, buka pintu baca Bismillah, nutup pintu baca bismillah. nah suaminya kebetulnya orangnya jahat, perangainya buruk, suka dolim pada istrinya. Suaminya jengkel, ini dikit-dikit kok istri saya kok gaya ya alim tenang toh. Didik-didik bismillah, didik-didik bismillah. Jengkel nih suami. Coba saya lihat bisa apa dia dengan bismillahnya. Akhirnya suami ini nyuruh istrinya, "Istriku, ya, titip uang nih, nih simpen. Dulu uang kan emas sama perak ya. Simpen nih satu kantong di lemari." Ya, siap suami. Nerimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bawanya jalan Bismillahirrahmanirrahim Buka pintu lemari Bismillahirrahmanirrahim Narokkan uangnya Bismillahirrahmanirrahim Nutup Bismillahirrahmanirrahim Terus suaminya bilang Istriku ya Nih duit belanja ke pasar Saya pengen buah-buahan A, B, C Siap Terima lagi duit Bismillahirrahmanirrahim Jalan ke pasar Bismillahirrahmanirrahim Begitu istrinya pergi ke pasar, suaminya yang memang otaknya otak setan ini ya. Memang banyak suami otak setan banyak, Bu. Ini ini salah satu contohnya. Yang di sini enggak, Bu, enggak. Oh, enggak insyaallah enggak. Ini contohnya tadi nih ya orang ini. Akhirnya istrinya berangkat ke pasar, dia buka lemari itu. Lemari itu dibuka, uang emas sama perak yang satu kantong tadi sama dia di apa lempar ke dalam sumur. Sumur rumahnya. Jadi nggak mungkin ketahuan istrinya tempatnya di mana gitu ya. Dia bisa ambil, dia bisa dilempar. Daru rusak mas sama perak. Kalau sekarang ya remuk. Uangnya kalau kertas. Istrinya pulang, suaminya ngomong, "Eh, saya kok butuh sama uangnya tadi. Coba ambilkan uangnya tadi itu." Yang saya titip satu kantong. "Ya, suamiku, Jalan, bismillahirrahmanirrahim. Buka lemari, bismillahirrahmanirrahim. Nggak masukkan tangan ke dalam lemari, bismillahirrahmanirrahim. Begitu masuk, cek uangnya ada. Suaminya mungkin dulu. Lah kok duitnya ono? Saya sendiri yang buang. Ternyata bismillah itu luar biasa sadar tuh istri suaminya gara-gara bismillahirrahmanirrahim. Makanya ibu-ibu kalau ada suami yang begitu bacakan aja bismillah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buatkan kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Ambilkan air. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah aji-aji bismillah itu ampuhnya luar luar biasa. Oh itu kalamullah. Kalamullah bukan sembarangan. Wahyunya Allah. Masuk kita itu kalau orang-orang sulap tuh ya, kadang kan sim salam bim artinya apa ya orang mudeng loh ya. Sim salam bim seakan-akan tuh kesaktian kalau sim salam bim tuh bisa ngilang. Celing ngilang. Wow, berkat sim salam bim kan glajrah ini. Abrakadabra gada ya, artine ya apa ora mudeng kan? Maka kita harus hati-hati harus belajar tuh artinya apa sebetulnya. Makanya nanti kalau ada muslim-muslim yang main sholat bismillah begitu. Iya, bismillah, ngilang kan bagus. Saya pengen praktek jalan di atas air. Oh iya, dengan bismillahirrahmanirrahim. Novel bin Muhammad Idris akan jalan di atas air. Nanti kalau saya udah bisa jalan di atas air, jangan jangan bilang saya keramat ya. Masalah jalan di atas air kan gampang kan, kelelepan tidak jadi masalah kan tetap yang jurban. Saya nggak ngomong ngambang loh, jalan di atas air. Perkara jalan terus kelelep kan nggak jadi masalah. Oh, dengan bismillah kita bisa jalan di atas air. Masih inget kan kisahnya santri sama kiainya itu kan? Itu karena santrinya yakin dengan sepenuh hati maka dengan bismillah dia bisa jalan di atas di atas air. Nih bismillah. Kalau diletakkan di awal dia akan bawa barokah sampai a sampai akhir. Dan kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim itu jumlah hurufnya ada 19. Satu huruf akan melindungi kita dari 19 malaikat yang menjaga di neraka. Sehingga siapa baca bismillahirrahmanirrahim, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Itu ringkas tentang bismillahirrahmanirrahim. Setelah diawali dengan basmalah, alhamdulillah. Ucap pernah, enggak pernah, enggak pernah, enggak pernah, enggak pernah. Saya mau nanya, ini istri yang bersyukur terhadap suaminya atau istri yang kufur terhadap suaminya? Kufur. Kufur. Ya. Syukur atau kufur yang gitu? Kufur kan? Padahal saya mau nanya, betul betulkah suaminya tidak pernah? Enggak tuh. Suaminya yang ngasih, suaminya ya di rumah, suaminya yang ngajak pergi. Tapi kan memang lisannya istri-istri kan suka begitu ya, Pak ya? Ya enggak, Pak? Loh yang ngomong bukan saya loh, Pak. Yang ngomong Rasulullah SAW takfurnal ashir. Penyebab wanita itu masuk neraka di antara salah satunya adalah takfurnal ashir. Kalian kaum wanita itu paling hobi meniadakan, melupakan jasa para suami. Pak, kalau istri Anda begitu, hati-hati. Istrinya calon penghuni neraka. Jadi tolong didoakan ya Pak ya. Biar sadar, tobat, biar masuk surga. Oke? Jangan keras-keras, nanti kedengaran ibu-ibu. Takfurnal ashir, kalian melupakan meniadakan jasa para swa, suami-suaminya pergi pagi pulang malam capek cari nafkah buat istri istrinya ngomong kamu pergi saja tidak pernah di rumah lah metu neking gusopo ini kalimat yang yang sangat menyakitkan malaikat malaikat tuh gier ki bocok ngajar ajar iki iki ini ngene naik lebok lebokke kubur terus dimbut-mbut Udah malaikatnya gemes, malaikatnya gemes. Apalagi kalau suaminya sabar. Sabar, sabar. Ya Allah, maafkan istri saya. Semakin gemes nih malaikat. Lu bojo kayak ngono kok sing wedok yang ngono. Terus ijolke ki, gendang mati. Oh, malaikat mungkin begitu, gendang mati gen ijol boleh sing anyar gitu kan. Soalnya yang baru nih, biar cepat mati ganti yang baru nih. Tidak oh, syukur ini. Punya suami baik kok tidak ber bersyukur. Bapak kalau istrinya begitu sabar. Insya Allah dang untuk ganti. Tapi jalannya baik, jalannya baik, baik. Gantinya maksudnya istrinya sadar jadi lebih baik sehingga seperti punya istri yang yang apa namanya? baru grace. Jadi cantik istrinya, apian, baik sekali. Kenapa? Karena sa sadar. Jangan mengartikan gantimu ganti-ganti ngono kuwi lho ya. Artikan yang baik, baik-baik. Sampai di mana tadi? Takfurnal ashir. Nah coba nih bersyukur itu perbuatan yang paling angel buat manusia. Manusia tuh suruh ngucap syukur tuh terima kasih kan, sun, makasih, angel ya, pol. Masuk suami-suami ya bu ya, suruh ngucap terima kasih sama istrinya aja abotnya luar biasa. Disetrika Disetrikake, disetrikakan baju, dicucikan baju, dikasihkan. Lah kok ngomong terima kasih. Ah coba pernah ngomong abot tuh mesti. Nih, guru nih, Pak sini gitu. Oh ya, ini pakai Ucapan terima kasih tidak Buatkan teh, buatkan kopi Ditanakkan nasi, disiapkan masakan Gorengkan tempe, gorengkan tahu Pernah ngucap terima kasih? Jarang kan pak? Jujur pak, jujur Orang jujur disayang Allah Jarang kan kita ngucap terima kasih? Jarang Giliran di warung yang nawari cewek lain Bukan istrinya Suan gepuje, makasih Sama orang lain mau terima kasih Sama istri sendiri lupa terima Terima kasih, inilah akhlak para suami yang tadi kepala-kepala setan itu bu Doakan ya Bu ya. Lupa ini ngucap terima kasih. Istri juga begitu, suruh terima kasih pada suami aja susahnya luar biasa. Lu ngucap terima kasih. Allah paling senang orang yang tahu budi. Kalau ada orang lupa sama budi, Allah paling benci. Makanya kalau ada istri lupa budinya suami, istri itu diancam dengan neraka. Kalau orang yang ingat budi, maka orang itu adalah tempatnya nanti insya Allah di sur, surga. Namanya wafi. Ya, wafi itu orang yang bisa membalas budi lebih dari seharusnya. Itu namanya wafi. Wafa. Dia bisa memenuhi e, ada orang berbuat baik, dia balas kebaikannya dengan lebih dari itu. Makanya orang-orang dulu kan mengatakan budi itu dibawa sampai ma mati. Harus dia balas budinya sampai tujuh turunan disuruh balas kebaikan satu satu orang. Memang kita dianjurkan balas budi. Ucapkan terima terima kasih. Lah kita disuruh terima kasih sama Allah, kok angel? Padahal Allah tuh ngasih kita turah-turah atau enggak turah-turah? Dikasih Allah macam-macam, semua dikasih. Hidup dikasih, mata dikasih, kuping ya dikasih, lambe ya dikasih ya, bibir dikasih, gigi ya dikasih, badan ya dikasih. Semua dikasih, enggak punya modal lahir itu kita enggak punya apa-apa, baju enggak punya, enggak punya apa-apa lahir. Ada yang lahir pakai modal, enggak ada toh. Lawang modalnya aja yang ngasih orang tua, itu benih spermanya ibu sama bapak, ya kan? Siapa yang ngasih? Allah. Nih, wanita, pria, bersuami, beristri, hubungan intim, modalnya dari orang tua, hasilnya saya dan jenengan. Makanya ojo sombong. Awake dhewe modal sesuatu yang welek terus jijik pol. Tadi ini kayak ngene iki. Ngono gaya. Gitu kok kemudian berga gaya. Wah, padahal asalnya dari ngapunten sih? mani sperma ye. Jijik atau gak jijik? Lo asal usulnya jenengan sama saya itu dari itu. Makanya jangan sombong. Enggak ya, wah ganteng eh, gol, iling. Lihat wajah kamu itu loh. Kamu tuh seperti ini, dulunya seperti itu. Makanya enggak usah sombong. nggak usah sombong. Ingat, ini jasa siapa? Kalau nggak ada spermanya bapak, nggak ada spermanya ibu, kamu nggak jadi. Makanya gue aja sombong kalau bapak, bu. Mau gue iki mau bapak kalau Paham? Makanya Allah paling marah pada anak yang lupa budi orang tuanya. Makanya langsung hukumannya neraka. Orang yang durhaka pada orang tua ngomong kasar dikit saja sama orang tuanya langsung neraka. Lah mbok salatmu nganti badukmu bolong. Bukan cuman hitam bolong, tapi durhaka pada orang tua tempatnya neraka durhaka. Dihapus semua pahala sholatnya dengan durhakanya pada orang tua. Kenapa? Lupa jasa orang tua. Gak bisa terima kasih kepada orang tuanya. Paham atau gak paham? Lahir gak pakai modal, yang ngasih baju ya Allah. Orang tua dikasih rezeki, hatinya diluluhkan ya, dilembutkan untuk ngasih baju kepada anaknya. Yang ngasih ASI, ngasih susu juga Allah. Semua sampai sekarang jenengan bisa kerja, pikiran jenengan bisa belas gak bisa. Tuh banyak orang yang keliling menjajakan makanan gak ada yang mau beli. Lo kenapa? Lo Allah gak mau ngasih yang gak bisa. Allah yang tekan, ayo kamu beli. Oh kamu gak usah beli. Itu Allah yang ngatur. Semua dari Allah Ta'ala. Kita hidup gak punya modal. gak punya apa-apa. Innalillah. Kita ini miliknya. Allah wa inna ilaihi roji'un. Dan nanti kita juga akan dikembalikan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sudah semuanya punyanya Allah tinggal ngucap suwun Gusti. Terima kasih ya Allah. Ngono ke abu terairam. Ya, betul betul? Betul? Makanya coba jenengan sama saya udah syukur atau belum? Kalau syukur nggak mungkin gresula. Urip kok angel men yo yo. Hidup kok susahnya seperti ini, bertubi-tubi masalah demi masalah kok menghampiri diriku. Apa yang kurang ya? Saya ini sudah berusaha mati-matian tapi kok yo mati. Mumet ya. Kok yo capek, ya kok lelah, kok hidup saya kok enggak eh Gak enak, kok bertubi-tubi saya ini mengalami musibah, musibah, musibah. Apa kurangnya saya? Kurang akeh kurang akeh. Salatmu ya kurang, posomu ya kurang, zikirmu ya kurang, bektimu mbek wong tuwa ya ku ya kurang, silaturahimmu ya kurang, sedekahmu ya kurang, golek ilmu ya kurang, ngamalkan ilmu ya kurang, kurangmu kakek. Makanya jangan nanya apa kurang saya, wis full kurang. Wong oh, genah penuh dengan kekurangan kok gaya apa namanya? Saya kurang ah, kurang apa? Loh ini lo kita karena enggak mau syukur sama Allah. Coba kalau syukur sama Allah, terima kasih ya Allah. Nikmat betul saya ini bisa bisa punya bibir, punya lidah yang sempurna ini yang enggak sakit. Nikmat ya Allah, alhamdulillah. Apapun keadaan saya alhamdulillah saya masih bisa zikir ya Allah. Saya masih bisa makan enak, minum enak. Terima kasih ya Allah. Itu mensyukuri satu nikmat pasti lupa dengan segala yang enggak enak. Betul betul. betul. Lah tapi anehnya kita tuh lebih suka ingat yang enggak enak daripada ingat yang enak-enak. Ayo betul? Yang yang enggak enak, yang enggak enak tuh sebetulnya di dalamnya enak. Di dalamnya ada nikmat yang besar dari dari Allah. Cuman kita nggak mudeng, bungkusnya saja yang nggak enak. Saya mau nanya, durian itu enak atau nggak enak? Nggak enak. Durian itu nggak enak. Yang enak itu di dalamnya itu buah duriannya. Nah, duriannya itu nggak enak. Coba jenengan mau dikeprok pakai itu durian tuh? Nggak mau. Nah, durian itu luarnya nggak enak. Tapi di dalam yang di, di luar yang nggak enak itu di dalamnya ada sesuatu yang sangat Enak. Makanya kalau dikasih yang gak enak sama aja ngomong kok rekoso kok ora penak. Kuwi penak padha karo duren ning jerone deloken. Makanya dibelah dulu dilihat, dicicipi, yang sabar. Aja ngomong apa? Masa ngasih hadiah saya duri, kurang ajar nih. Ada orang ngasih hadiah saya duri, lo nggak ngerti duren dia. Ini duri, ini sakit, ini megangnya sakit. Eh, mas, mas, sini. Ini hadiah yang luar biasa. Ini duren montong ya, montong. Namanya itu lo apa itu? Bek menawa ada yang ngirimi saya kan ya. Apa namanya duren? Montong ya. Ini duren montong ini besar. Memang begini tajam dia, tapi di dalamnya ada buah yang lezat luar biasa. Gini loh caranya. Tidak nyet belah. Nih, susah memang untuk membuka dalamnya mudah atau susah? Susah. Begitu dibuka, dimakan, Kok enak ya? Saya mau lagi. Mau duren? Mau. Ternyata dia mau yang gak enak sekarang. Karena udah tahu di dalamnya ada yang enak. Nah orang-orang yang soleh itu ngerti. Di balik yang gak enak, gak enak. Sakit. Dulek duit orang ento-ento. Itu gak enak kan? Di balik semua itu ada yang enak luar biasa. Minat dunub. Kata Rasulullah SAW. Di antara dosa, ada dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan apapun. Kecuali dengan perasaan suntuk golek duit orang ento-ento. Hamun fitolabil ma'isyah. Sumpek cari duit gak dapat dapat, gue bayar utang gue gak entuk-entuk, sumpek dia. Sumpek bayar utang itu kan sebuah ibadah kan? Ngasih nafkah anak, istri, keluarga itu kan sebuah ibadah. Kok cari duit kok susah men gak dapat dapat sampai sumpek dia. Sumpeknya saya usaha kok belum hasil ya, kok belum hasil. Suntuknya seperti itu menghapuskan dosa-dosa. Menghapuskan dosa dosa. Makanya kadang orang soleh itu senang kalau dikasih golek duit tanggal alhamdulillah dosaku entek. Karena ngerti dikirimi duri durian. Yang dilihat bungkar bungkusnya tapi di dalamnya. Lah saya dengan jelengan nanti kapan ki mumet ngene iki. Beda. Dibuka ento duriane dibuka. Di dalamnya ada yang nek nikmat. Baru tahu ilmu tentang durian ini? Iya. Baru tahu. Sama, saya juga baru dapat. Jadi ini contoh ini juga baru saya dapat di tengah-tengah ngajar tadi karena kita bareng-bareng minta sama Allah dikasih ilmu. Lah begitu loh. Disyukuri setiap nikmat, mesti enak, enggak ada yang enggak enak. Alhamdulillah, Bu, punya suami enggak ganteng, enggak jadi masalah, Bu. Paling-paling swidak tahun, 70 puluh tahun mati. Betul kan? Nah, setelah meninggal dunia dikubur. Kalau emang tuh hidupnya soleh, bertakwa, begitu masuk kubur jadi orang yang luar biasa ganteng, bukan tengkorak. Karena jasad itu semakin tua pasti semakin ru, rusak. Mobil itu semakin tua umurnya, ya semakin jadi rong, rongsokan. Betul enggak? Jadi rongsokan. Lah tubuh kita juga begitu, semakin tua semakin keropos. Gigi mulai merotol, badan mulai lemes, tulang-tulang mulai rapuh, otot mulai tidak seperti dulu lah. Lagi dulu lari itu kok luar biasa, sekarang jalan kok rasanya abotnya luar biasa. Wajahnya semakin buruk. Kalau dia orang yang bertakwa, maka nanti di alam kubur dan di akhirat jadi gantengnya luar biasa. Ingat-ingat saja, somben yang wis mati ganteng bojoku. Somben yang akhirat ketemu aku bojoku iki ganteng. Wis saiki serapopo lah elek-elek titik. Ya, sementing soleh, sementing tak takwa. Begitu ibu punya pandangan seperti itu, maka suami ibu akan dirubah sama Allah dalam pandangan ibu gantengnya luar biasa. Wujud akhiratnya akan ditampakkan di muka bumi khusus buat ibu. Sehingga ibu kalau lihat gantenge pol. Orang sampai ngomong, iki iki sing wedok iki dipelet apa to? Kok kedanan kaya ngono to ya? Jane iki bojone kau elek. Oh. Dek iku ayu kaya ngono kok entuk wong elek kaya ngono ning opo? Enggak ngerti ini. Kalau yang jelek ini ibadahnya luar biasa sehingga ketampanan ukhrawinya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang melihat pun menjadi tertarik, terpana, terpesona dan terperangkap terjerat dalam cinta kasih yang tak bertepi bahasa sastra seperti ini tuh munculnya jarang-jarang ini. Ini mungkin munculnya gara-gara saya ada tiga tamu dari Jakarta, satu dari Ngawi, ada dari apa namanya teman saya Mas Robert dari Taiwan juga ini, TKI yang ada di Taiwan yang insya Allah akan mengundang saya ke sana. Ini ini masih yang tiga di samping saya, satu, dua, tiga. Ini marganya Al Jailani masih anak cucunya Syaikhul Qadir Al Jailani. Ya waktu itu saya ketemu di Jakarta, saya bilang kalau ke Solo mampir. Nah, ini rupanya datang pengen hadir ke Masjid ar rawdah ya beberapa waktu lalu datang ke Ngawi ke kerabatnya terus ini khusus untuk hadir di majelis Ar-Raudhah maka alhamdulillah eh, kumpul karo putune sok ben sapa ngerti dikumpul karo mbae kan gitu ya merinding merinding tuh gak merinding ya merinding tuh ya ini kumpul sama cucunya siapa tahu nanti dikumpulkan sama kak sama kakeknya nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sampai di mana tadi syukur syukur Syukur. Nah kita ini banyak gersulonya. Masih ingat kisahnya Rabi al-Adawiyah yang saya, saya ceritakan? Sayyidah Rabi al-Adawiyah lagi duduk, lihat ada bapak-bapak jalan sambil megang kepala, kepalanya diikat. Orang dulu tuh kalau pusing kan nggak minum obat. Soalnya obatnya nggak ada. Belum ada paramek, bodrek, apa panadol sakit kepala, apalagi itu. Noralgin, oskadon dan lain sebagainya itu yang banyak don-don-don itu ya. Obat-obat pusing itu dulu belum ada. Sehingga kalau sakit kepala, saya masih ingat kalau saya kecil tuh saya sakit kepala, saya bantal empat saya tumpukkan di kepala saya itu. Ya. Nah, kalau orang yang dulu lagi diikat, kepala itu diikat dengan ta tali. Kalau kita kan dipegangi begini ya. Hanya kalau terus kan repot. Orang dulu diikat sama tali biar pusingnya hilang. Nah, ada orang begitu jalan, kepalanya diikat tali sambil megang kepala. Aduh, pusing. Aduh, pusing. Aduh. Nah, sing ngrungokke ya jeleh to ya. Didik, didik kok. Aduh. Aduh. Ibu punya suami seperti itu mau enggak, Bu? Sakit tapi aduh. Aduh. Aduh. Yang dengarkan kan juga yang enggak senang kan ya, enggak enak. Ya tidak, tidak enak. Nah, Sayyidah Robi'as dengar ada orang aduh, aduh, aduh, jengkel, di mana nih? Eh, Pak, mohon maaf. Jenengan nih sakit kepala mulai kapan? Baru tadi pagi. Oh, baru tadi pagi. Iya. Nah terus kemarin-kemarin sehat, sehat. Lah kemarin-kemarin kok jangan nggak keluar sambil ngomong, "Kepalaku sehat, kepalaku sehat, uh kepalaku enak." Kok nggak ngomong seperti itu? Lagi mumet rong jam kok bengak-bengok kayak ngono. Paham maksudnya? Lihat dulu kita, dikasih yang enak-enak gak ngucap alhamdulillah, dikasih yang nggak enak sedikit udah merasa petaka, bencana, musibah, kiamat tiba. Padahal di balik itu ada nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, waktu menunjukkan pukul 21 lewat 58 menit. Ya, sudah satu jam saya bicara menyampaikan kajian Bismillah dan Alhamdulillah. Nah kalau kita lihat, Alhamdulillah ini awal dari kehidupan. Nanti kita masuk surga itu langkah kaki pertama yang diucapkan Alhamdulillah. Begitu selesai lewat titian Siratul Mustaqim, Suratul Mustaqim itu kan apa jalan yang tipis sekali, rambut dibelah tujuh, tipisnya seperti itu buat ahli maksiat. Ahli maksiat tuh lihat jembatan Suratul Mustaqim tuh tipisnya luar biasa dan jauhnya luar biasa. Buat ahli taat, begitu lihat Suratul Mustaqim tuh lebarnya luar biasa dan pendek dekatnya luar biasa. Sehingga buat ahli taat itu cuma sak langkah tekan. Buat ahli maksiat ora tekan-tekan. Sudah nggak sampai-sampai di bawahnya ada malaikat-malaikat neraka itu yang pakai eh, apa namanya? pakai kail. Kita kalau lihat bajak laut tuh ya, ada tangannya yang dari besi itu kan? Ya seperti pancing ya, seperti pancing pakai kail gitu. Malaikat megang megang tongkat yang ujungnya seperti kail dari besi, kemudian ngeranggeng, ngeranggeng. Ngeranggeng ini bahasa Indonesia-nya apa? <laughs> Meraih-raih ya. Lain ngeraih sama ngeranggeng. Ya, ngeranggeng itu lebih lebih khusyuk lah merangge gitu ya ya biar sampai uh berusaha biar biar kena gitu kan nah bayangkan udah jalannya berangkang ditarik-tarik sama malaikat pakai kail tadi kira-kira katut atau gak katut ya banyak yang katut tepung neraka plung neraka, plung neraka. Lah yang ahli itu salah langkah, tapi lihat, lihat teman-temannya yang plung plung plung itu lihat tuh plung. Lah yang itu salah langkah nyampe, begitu nyampe, alhamdulillah selamat. Alhamdulillah. Langkah kaki kita pertama kali menginjak surga, ucapannya alhamdulillah. Makanya kita hidup kalimat yang pertama kali disuruh mengucapkan adalah Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu pun kita lupa, itu pun kita lalai, lali sekedar ngucap doa terima kasih kepada Allah bangun tidur. Dah pokoknya mau saya selesaikan nih. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffar. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin di awalnya, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya, terima kasih ya Allah. Itu mencakup segala pujian, ucapan syukur kepada Allah. Jadi kalau jangan ngomong terima kasih ya Allah, ya terima kasih atas apa? Ya macam-macam. Nikmat Islam, iman, sehat, taat, dikasih bumi dengan penuh keindahan seperti ini. Coba Allah itu karena sayangnya kepada kita, Allah membuat pelem itu ya bentuknya macam-macam. Mangga itu ya macam macam-macam. Durian itu juga macam-macam. Jeruk itu macam-macam. Apel itu macam-macam. Bapak-bapak ini wajahnya juga dibuat macam-macam. Ibu-ibu juga dibuat macam-macam. Coba kalau wajahnya semua sama, mumet atau enggak mumet? Mesti kalau kerap ijolan. Ya, tertukar ini. Sama Allah dibuat beda semua wajahnya, dibuat sidik jarinya juga ber berbeda. Lah buah itu kok dibuat macam-macam. Sama-sama mangga, rasanya itu beda. Manis, manisnya mangga sama apel beda. Satu dengan mangga yang lain, manisnya pun rasanya juga be beda. Coba pelem gadung sama pelem pakel, itu manisnya sama atau beda? Bedanya banyak atau sedikit? Banyak kan? Lain tuh rasanya itu ber berbeda. Lah untuk apa dikasih beda-beda? Kata guru saya, maksudnya makanlah, nikmatilah. Ben kowe metu alhamdulillah, enaknya luar biasa. Biar ngucap alhamdulillah, lagi pelem yo dipangan. Apel yo dipangan, durian yo dipangan. Sing ana Alhamdulillahnya tidak kelu enggak keluar. Siapa itu? Ya kita-kita ini. Syukurnya enggak enggak keluar. Nah, alhamdulillah itu gambaran untuk sebagai ucapan syukur atas semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anehnya Imam Nawawi setelah mengucapkan Alhamdulillah menyebutkan empat asma Allah. Alhamdulillah, Al-Wahid, Al-Qahhar, Al-Aziz, Al-Ghaffar. Ya, empat sifat, empat asma Allah. Empat asma Allah ini tiga masuk dalam kelompok asma Jalal, yang satu masuk dalam kelompok asma Jamal. Allah itu punya dua, dua sifat, sifat Jalal dan sifat Jamal. Jalal itu keagungan. Maha keras seksanya, Maha membalas. Itu sifat ja, jalal, kerasnya Allah. Kalau jamal, maha indahnya Allah. Maha pengasih, maha penyayang, maha lembut, maha penyantun, maha memberi, maha dermawan. Itu sifat jamalnya Allah. Nah, di dalam pembukaan Riyadu Solehin, Imam Nawawi mengutarakan tiga sifat jalal dan satu sifat jamal. Kenapa kok sifat kerasnya Allah dibuat banyak sifat lembutnya Allah kok cuma satu, indahnya Allah cuma satu. Di situ ada pesan, manusia hidup ini harus mengutamakan rasa takut timbang rasa harap. Takutnya harus lebih banyak daripada harapnya. Ini hidup. Lain nanti kalau mau meninggal. Kalau mau meninggal dunia, itu nanti harapnya yang banyak, takutnya diperkecil. Jenengan makanya kalau ada orang mau meninggal, jangan mengatakan, itu semua akeh loh, iling-iling. Wong arep mati tambah dilengke dosa. dosa mau kayak akeh, wis mati. Iling-ilingan istighfar sing akeh. Ini tambah neratap nih yang mau meninggal. Kalau ada orang mau meninggal itu disuruh babur roja. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha apa? penyayang. Dah kamu akan ketemu sama Allah. Insyaallah nanti kamu akan dimuliakan sama Allah. Yang udah jelas tuh nih ya. dah apa namanya tanda-tanda begitu. Itu kasih bisaroh bisaroh, kabar gembi, gembira, diberi roja. dan kita sendiri kamu meninggal. Yang patutnya itu kita ngomong buat diri kita sih. Kalau udah mau meninggal, wah setan ngilingin rokok dan lain sebagainya. Surga kita, surga. Allah sayang sama saya. Dosa saya pasti diampuni Allah. Oh Allah rahmati saya. Oh Allah ini dengan penuh jin, cinta nanti ya ketemunya Allah dengan kasih sayang. Tapi kalau masih hidup sekarang ini, lawan kita ini gladrah kok ngaku aja. Oh ngetel TV ya mau nonton maksiat. Betul tak betul? Lihat TV telinga ya mak Siat. Keluar di jalanan yang dilihat mak maksiat. Lu hidup banyak maksiat, kok kemudian harapannya yang besar. Yo hati-hati lo yo. Wallah itu al-wahid, yang maha esa yang ada itu cuma Allah, enggak ada Tuhan lain. Jadi semua ya punyanya Allah yang menentukan surga neraka ya Allah, aja macam-macam awakmu. Siapapun enggak bisa bantu kamu, Allah bertindak sendiri. Enggak punya, enggak ada siapapun bisa bela kita kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahid, Al-Aziz, Al-Qahhar. Allah yang Maha menaklukkan Siapapun kamu, waduh dilembutkan sama Allah, diremukkan tuh bisa. Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa. Diingatkan pada sifat-sifat Allah yang keras-keras tadi, biar takut. Lah anehnya kita ini ditakut-takuti yura ora Ditakut-takuti enggak? Enggak terasa. Kemudian Al-Ghaffar baru diingatkan sama Imam Nawawi, jangan khawatir kok Allah itu Maha pengam, pengampun. Jangan khawatir Allah Maha pengampun. Artinya hidup itu ada harap, ada cemas, ada harap, ada cemas. Tapi kalau kita kondisi sehat, kondisi sehat masih muda, maka cemasnya itu harus lebih banyak daripada harapnya. Terakhir contoh Imam Ali Zainal Abidin. Satu hari sholat sunnah seribu rokaat. Sayyidah Rabi'al Adawiyah. Satu hari sholat sunnah seribu rokaat. Itu ya tiap malam do nangis. Habib Abdullah bin Anwar Haddad. Masih kecilnya. Satu hari sholat sunnah dua ratus rokaat. Yang begitu-begitu tuh podo nangis semua. Ya Allah, tolong ampuni dosa saya. Ya Allah, selamatkan saya dari neraka. Ya Allah, jauhkan saya dari neraka. Padahal amalnya luar biasa. Sisi takutnya itu diton, tonjolkan. Gak lihat harapannya enggak. Karena masih seger, sehat, kuat, muda. Belum menjelang usia wafatnya gitu. Seperti itu. Nah kita ini udah toat ya kurang, sing kurang kiyo ya gladrah banyak cacatnya. Wah, surga-surga, Awak ide surga. Awak ide surga. Ya insyaallah surga, tapi jangan itu dulu kalau masih begini sehat ini. Waduh ya, menakutkan. Ya apa kira-kira apa iso mlebu surga Ya insyaallah mlebu surga. Tapi nek tak hitung-hitung kok aku cedak neraka, wis kudu tak golek iki surgane iki. Ngaji ku luwih kenceng kudune. Salat ku luwih kenceng, zikir ku luwih kenceng. Baca Al-Qur'annya lebih kan kenceng harusnya seperti itu. Cukup jelas? Dah jam 10 lewat 7 menit. Semoga barokah dan manfaat. Amin. Yang berminat rekamannya ini bisa download di YouTube atau bisa beli VCD-nya Jumat depan. Ya, ini akan saya buat VCD-nya mulai Jumat depan. Yang berminat rekaman ini bisa beli VCD-nya Jumat depan di di depan atau bisa download sendiri di YouTube. Jadi kalau pengen gratis ambil dari rumah masing-masing pakai internet. Kalau pengen yang bayar sudah dibuat di sini, ada CD-nya, ada covernya ya insya Allah. Termasuk kajian uh, eh, insya Allah mulai Jumat depan ada kajian VCD, kajian Arba'in Anawawiyah. Saya mulai tadi pagi buat kajian dengan teman-teman sendiri. Yang mau ikut boleh ya. Besok pagi ada jam jam 7. Yang mau ikut boleh. Ya orang orang 8, orang 10. Nanti kalau tambah banyak ya tidak apa-apa, tidak jadi masalah ya, kajian Arba'in An-Nawawiyah. Tadi pagi episodenya tentang Imam Nawawi itu siapa dan bagaimana. Yang pengen bisa download di YouTube atau bisa nanti Jumat depan beli di Majelis Ar-Raudhah atau di kajian-kajian saya kalau saya ceramah di mana-mana. Itu hasilnya dari VCD itu untuk uh, sebagian besar ya untuk teman-teman saya yang ngurusi majelis ini. Ya, teman-teman saya yang ngurusi majelis ini kan perlu diberi apa namanya penghargaan ya. Perlu diberi penghargaan biar yang belum nikah cepet nih nikah. Ini loh. kayak endang rabi ini. Yang eh, mau ngepek mantu Bu silakan nih. Samping kanan saya ini bentuknya seperti semar. Insyaallah bijaksana ya kan bijak? Bijaksana. Ini wajah-wajah kan wajah bijaksana dilihat pasti menyenangkan hati ini. Yang seperti ini nih saya awet-awet jangan kemana mana ini. Ini pelipur lara saya ini. Jangan ngomong musrik pelipur lara itu Allah. Ini model ngomong aneh-aneh gitu ya. Kita bilang Kanjeng Nabi engkau pelipur aku. Oh, itu musyrik. Lah ngomong ora bojone, duwe istriku engkau pelipur aku orang musrik Kalau Kanjeng Nabi dibilang musrik ini kan orang aneh yang ngomong seperti seperti itu. Yang pantas kita sebut pelipur lara adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, kemudian bagi yang berminat, ini eh, buku terbitan dari Pustaka Zawiyah Habib Husain bin Anis tiga surat utama, Yasin, Al-Waqiah dan Al-Muluk berikut doanya. Ya. Uh, yang berminat bisa beli di depan. Ini kalau saya baca Yasin di apa namanya Majelis Ar-Raudhah yang saya gunakan ini. Apa bentuknya bagus. Jadi tulisannya bagus, kemudian warnanya juga bagus, dilihat juga enak. Tiga surat utama ini kita amalkan tiap hari, insya Allah hidup kita barokah. Ya, tiap hari dibaca jadi wirid, ya, tiga surat utama. Yang berhalangan jangan baca. Kalau pas nggak berhalangan di dibaca ini jadi jadi wirid. Ini wiridnya para ulama. Kalau ada orang bilang, "Oh, itu bid'ah itu." kok yang dibaca tiga surat tok, ora kaya awak mumbul. Sing diwaca mung teng telu telung surat tok, ngawur mulu. Kita tuh Al-Qur'an kita baca tiap hari, semua kita baca. Tapi tiga surat ini memang oleh Rasul diperintahkan tiap hari dibaca secara khusus. Seperti kita kalau sholat Al-Fatihah Itu memang ada perintah Rasul yang dibaca Al-Fatihah gitu Kemudian malam Jumat disuruh baca Al-Kahfi, memang ada perintah baca Al-Kahfi, La Yasin, surat Al-Muluk dan Awakiyah, memang diperintahkan dibaca untuk keamanan dari siksa kubur, untuk berkah dalam mencari mai, ma'isya, penghidupan, untuk meluluskan hajat, hajat. Kan kita ini tawasulnya dengan kalamullah, ini Al-Qur'an. Nah, orang baca Al-Qur'an kok dibilang bid'ah ini kan ya tu aneh ini. Ini makhluk-makhluk enggak cetho enggak cetho itu. Ya aneh gitu. Kalau muslim enggak akan seperti itu. Muslim yang baik ya tidak akan seperti seperti itu. Pasti senang ada orang baca Al-Qur'an, dia akan senang, akan apa namanya? menggalakkan orang untuk baca Al-Qur'an. Demikian mohon maaf, mari kita uh, tutup. Ini enggak ada pengumuman kan permohonan doa semua ya. Nah, buat yang minta doa-doa di kertas-kertas ini, tadi di depan sudah saya doakan kan macam-macam panjang itu kan. Ini termasuk untuk yang ada di sini. Jadi kan kalau nulis jangan mengatakan tiwas tak tulis. Oh, ini penyakit ini. Tiwas tak tulis ya ora diwaca gitu kan. Yakinlah kalau udah nulis itu udah niat. Innamal a'malu biniat. Sudah ditaruhkan ini sudah lebih dari niat, sudah ikhtiar eh, usaha. Ah, dan saya udah minta sama Allah semua yang ada di sini, yang nulis, yang punya hajat, yang sakit, itu semoga dengan majlis ini dapat kesembuhan, hajatnya terwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bingung. Teruntuk semua yang nulis di sini atau yang nyimpan hajat dalam hatinya, semoga yang sakit disembuhkan, yang punya hajat diwujudkan.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 محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة wassalamu alaikum warahmatullahi yang berminat untuk tiga surat utama ini di depan sana harganya ribu ya. Makasih. Yang cari kaos ojo mikir bisa cari di depan ya.